Mudah-mudahan majlis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita semua dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Usul min Ilmi Usul masih dalam pembahasan Al-Mufti wal Mustafti. Kata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, "Ma yalzamul mustafti", sesuatu yang harus dilakukan oleh sang mustafti. Yalzamul mustafti umurun. Nah, yalzamul mustafti umurun. Ada beberapa perkara yang harus dilakukan oleh sang mustafti ketika dia meminta fatwa. Al-mustafti ini orang yang meminta fatwa. Nah, perkara yang pertama al-awwalu kata beliau ayyurida bistifta'ihi al-haqqa wal 'amala bihi. Yang pertama hendaknya keinginannya dengan bertanya atau meminta fatwa itu adalah kebenaran dan mengamalkannya. Jadi dia bertanya, dia meminta fatwa dalam rangka uh, mengenal kebenaran, mencari kebenaran dan mengamalkan kebenaran itu. La tatabbu ar rukhas La tatabbu ar-rukhasi, bukan untuk mencari-cari keringanan. Nah, wa ifhamal mufti bukan pula untuk eh, ifhamal mufti menampakkan kelemahan atau ketidakmampuan sang mufti menjawab pertanyaannya. Nah, wa ghairu dzalika minal maqasid sayyiati dan yang lainnya dari maksud-maksud yang buruk, maksud-maksud yang jelek. Nah, ini perkara pertama yang harus dilakukan oleh sang mustafti. Ya. Dia harus hilangkan semua perkara-perkara atau niat-niat jelek ini. Nah, entah itu apa namanya e, untuk menampakkan dirinya hebat di hadapan banyak orang sehingga sang mufti tidak mampu menjawab pertanyaannya ya, atau dia hanya mencari-cari rukhsah, mencari-cari keringanan ya jadi dia bertanya itu bukan untuk mencari kebenaran, tapi memang sengaja untuk mencari-cari keringanan atau maksud-maksud jelek yang lainnya. Nah, atau sengaja bertanya supaya ingin menampakkan dia lebih lebih unggul, menang dibandingkan lawan debatnya atau orang yang menjadi uh, orang yang bersengketa dengannya umpamanya. Nah, iya, apalagi terkait dengan Eh, masalah pribadi ya, atau yang semisal dengannya. Ya, makanya kalau seorang seorang seorang mufti kalau dia tahu ada orang yang seperti ini modelnya, apalagi kalau ada dia ada sengketa dengan orang lain, sang mustafti tadi ada ada sengketa dengan orang lain, kemudian dia tanya kepada sang mufti, sang mufti tahu ini orang datangnya hanya mencari-cari apa e, pembenaran, ya untuk menyalahkan lawan e, debatnya atau orang yang bersengketa orang yang bersengketa dengannya maka sang mufti jangan menjawab ya dikatakan ya saya tidak uh, ingin menjawabnya atau saya tidak akan menjawabmu silahkan pergi ke kodi atau ke mahkamah nah masya Allah taala ini perkara pertama yang harus dilakukan oleh sang mustafti mencari kebenaran dan mengamalkan kebenaran itu ya yang dia inginkan dari bertanya adalah kebenaran dan mengamalkannya. Asani Allah yastafti illa alla yastaftiya illa man ya'lamu aw yaghlibu ala dhannihi annahu ahlun lil fatwa. Hendaknya dia tidak bertanya, meminta fatwa kecuali kepada orang yang dia ketahui secara pasti atau secara prediksi terbesarnya, sangkaan terbesarnya bahwasanya orang yang dia bertanya ini adalah orang yang sudah ahli untuk berfatwa. Sudah pantas untuk berfatwa. Nah, Masya Allah Ta'ala. Jadi jangan sembarangan. Ya, jangan sembarangan. Ya. Harus benar-benar orang yang tepat kita bertanya itu adalah orang-orang yang memang dia ahli dalam dalam berfatwa. Ya. Bukan orang yang baru apa namanya kemarin sore masuk Islam, ya, kemudian ditanya tentang Islam. Ya, atau diberikan panggung untuk berbicara tentang Islam. Atau ya orang yang terkenal di televisi umpamanya tidak diketahui asal usulnya, di mana belajarnya. Tiba-tiba eh, muncul di televisi, kemudian dijadikan sebagai tempat bertanya. Nah, acara-acara e, di mana dia ditanya tentang perkara agama. Yang, yang terjadi apa? <coughs> yang terjadi banyak keanehan-keanehan, ya, perkara-perkara ajaib. Ya. Karena orang yang ditanya ini bukan ahli untuk berfatwa. Ya, dia bukan ahli ilmu umpamanya. Nah, maka kita sebagai sang mustafti ya yang ingin bertanya tentang satu perkara dalam urusan agama, kita harus memastikan bahwasanya yang kita tanya itu memang ahli untuk berfatwa atau ahli agama. Dia memang orang yang mempelajari agama ini. Nah, tidak boleh sembarangan. Nah, وينبغي bagi ayyakhtara awthaqal muftaini ilman wa wara'an atau wawari'an. Nah, dan sudah sepantasnya dia memilih mufti muftaini. Dia memilih uh, di antara dua mufti yang paling sikoh menurut dia. Nah, yang paling dia percaya dari sisi ilmunya dan dari sisi kewaraannya. Ya. Jadi umpamanya dia mau bertanya tentang suatu masalah tentang agama, ternyata di, di, di, di tempat itu ada dua ada dua mufti, ya ada dua mufti, dua alim. Nah, siapa di antara dua alim ini yang yang yang dia tanya? Ya, maka dia harus apa? Mencari, memilih siapa di antara dua orang ini, dua orang mufti ini, dua orang alim ini yang uh, lebih tikoh bagi dia, yang, yang lebih dia percaya dari sisi keilmuan dan kewaraannya. Nah, ya, dia adalah orang yang berilmu dan dia adalah orang yang warak, <coughs> orang yang apa namanya sangat menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan orang yang sembarangan. Karena ada juga orang yang berilmu tapi tidak warak dia. Nah, dia lakukan apa yang dia dia mau. Tapi berilmu ya berilmu. Bisa nahu sorof, bisa nahu sorof. Ya. Tapi masih melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang seperti ini tidak pantas untuk dijadikan eh, tempat bertanya. Nah, wakilah ya dzalika. Ada juga yang mengatakan hal itu wajib. Ini wajib sang mustafti untuk memilih siapa di antara dua mufti yang lebih dia percaya dari sisi ilmu dan dari sisi waraknya. Nah, Masya Allah Ta'ala. Asal itu yang ketiga kata beliau rahimahullah ta'ala, Ayyasifa halatahu wasfan sadiqan كقول السائل إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء بماء البحر ya, ini syarat atau perkara yang ketiga yang perlu diperhatikan ya, oleh seorang mustafti ya, yang harus dilakukan adalah ayyasifa halatahu. Dia menyebutkan ya, mensifatkan ini menggambarkan kondisinya wasfan sadikan dengan sifat-sifat atau kondisi yang jujur. Ya. Ini pernah kita singgung juga sebelumnya tentang apa? Tentang uh, sang mufti itu harus mengetahui gambaran tasawur masalah, tasawur permasalahan secara apa? Secara sempurna. Nah, tidak boleh setengah-setengah. Nah, dia harus mengetahui secara sempurna gambaran masalah yang ditanyakan. Kalau dia tidak paham, maka dia tanyakan ulang kepada sang penanya. Atau dia minta rinciannya. Nah, atau dia bisa langsung jawab pada dijawabannya dengan merincinya. Nah, kenapa jamaah yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena yang namanya fatwa itu sangat erat kaitannya dengan apa? Dengan pertanyaan. Ya. Maka orang yang bertanya, kalau dia bohong, ya, kalau dia berbohong atau dia tidak jujur dalam dalam menyebutkan kondisi sebenarnya, ya, maka fatwa yang keluar itu nanti dari dari mulut sang sang mufti itu mirip dengan apa kondisi yang dia gambarkan, ya. Nah, karena jawaban itu bagian dari gambaran permasalahan yang digambarkan oleh sang penanya. Nah, seperti ucapan seorang yang bertanya. Dia bertanya begini. Inna narkabul, inna eh, narkabul bahra. Kami e, menaiki e, apa namanya menyeberangi lautan. Ini kami naik kapal maksudnya. Wanah wanah milu ma'anil qalila minal ma' kami membawa air yang sedikit. Fa idza Nabihi bihi atashna, afana tawaddau bi bima'il bahr. Kalau kami berwudu dengannya, maka kami akan kehausan di tengah jalan nanti. Apakah boleh bagi kami untuk berwudu dengan uh, air laut ya masya Allah taala jadi dia dia kondisikan kondisinya secara secara menyeluruh secara menyeluruh dan dia harus jujur dalam menyebutkan kondisinya tersebut nah tidak boleh dia ber, dia, dia dia menyebutkan satu kondisi ternyata tidak seperti yang eh, faktanya tidak seperti yang dia gambarkan nah karena fatwa nanti yang keluar itu sangat erat kaitannya dengan pertanyaan atau gambaran yang dia gambarkan kepada sang mustafti. Nah, masya Allah taala. Kemudian yang keempat yang terakhir di sini disebutkan oleh beliau rahimahullah taala ayatanabbaha lima yaquluhul mufti bihaitsu la yansarifu minhu illa fahimal jawaba tamaman. Nah, yang keempat yang harus dilakukan oleh sang mustafti, sang sang penanya, ya, hendaknya dia yatanabbah Nah, lima yakuluhul mufti. Dia peka ya terhadap apa yang disebutkan oleh sang mufti. Nah, artinya dia memperhatikan dengan baik apa yang disampaikan sang mufti, jawaban sang mufti itu. Dengan cara apa? <coughs> Bihaitu la yansarifu illa la yansarifu minhu illa fahimal jawab tamaman, yaitu dia tidak berpaling ya, dia tidak berpaling dari sang mufti dia tidak beranjak pergi dari sang mufti kecuali dia telah memahami jawaban tersebut tamaman dengan sempurna. Nah, karena ya bisa jadi si sang mustafti ini ya, tidak memperhatikan dengan baik jawaban sang mufti yang berakhirnya apa? menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar. Ya. Muftinya jawabnya A dengan rincian, dia bawa pulang ke Indonesia B beda. Ya. Karena sang mustafti, sang penanya tidak mendengarkan dengan baik, tidak mendengarkan dengan seksama, tidak mendengarkan dengan sempurna, tidak memahami dengan baik jawaban sang mufti. Ya, jadi kesalahan ada pada si sang mustafti tadi. Nah, masya Allah taala. Dan lebih parah lagi kalau ada orang yang bertanya, dia bertanya dia gambarkan gambaran yang tidak sesuai dengan fakta. Satu. Kemudian sang mufti menjawab A ah, sesuai dengan gambaran yang tidak sesuai dengan fakta tadi. <clears throat> Setelah itu sang mustafti yang bertanya dia pahami B. Ya. Apalagi dia pulang di Indonesia umpamanya dia bawa fatwa itu disebarkan C. Nah, ini tambah tambah jauh dari apa yang di ya, diinginkan. Nah, nah ini dikhawatirkan ikhwan yang akhwati fil rahimani wa rahimakumullah ya. Orang-orang yang seperti ini ya mendapatkan dosa yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia telah membawa mudarat yang besar. Apalagi dengan uh, ada kaitannya dengan uh, martabat atau kehormatan seorang muslim. Ya. Dia dia dia dia, dia punya apa namanya masalah dengan ustadz di sini umpamanya atau temannya di sini, dia bawa masalahnya ke ke Arab Saudi. Dia ketemu ya umroh umpamanya atau haji, sambil umroh itu dia sambil datang ke rumah syekh yang menurut dia sikoh terpercaya menurut dia dia tanyakan ya. kita nggak tahu apa yang dia tanyakan di sana Allah alam ya. kemudian jawabannya menyudutkan ya, lawan atau uh, rivalnya di Indonesia tadi orang-orang yang bersengketa dengan dia nah apa jawabannya bagaimana bentuk pertanyaannya kita nggak tahu jawabannya langsung mentah-mentah kita dapatkan seperti itu Nah, kemudian disebarkan dan diharuskan orang mengamalkan ini zalim namanya. Nah, apalagi gambaran yang digambarkan tidak sesuai dengan dengan fakta. Ya. Masya Allah taala. Ya, kalau dia dia, dia gambarkan eh, dengan gambaran yang buruk, gambaran yang jelek, ya nanti jawaban jawaban sang mufti pun tidak tidak jauh, tidak jauh dari dari gambaran yang ditanyakan tadi. Nah, oleh karena itu sang mustafti ya, harus menggambarkan gambaran yang sempurna tentang kondisi atau pertanyaan yang dia tanyakan. Tadi syarat e, perkara yang ketiga tadi. Yang keempat apa? Ya, dia harus memperhatikan dengan baik apa yang disampaikan sang mufti ketika menjawab pertanyaan tersebut. Nah, ini perkara-perkara yang harus diketahui oleh seorang mustafti. Wallahu taala alam. Berikutnya, fa insyaallah taala kita akan masuk dalam pembahasan yang terakhir dari kitab ini, yaitu pembahasan tentang Eh, al-ijtihad. Nah. Atau ya, kedua sebelum terakhir, ijtihad. Yang terakhir adalah pembahasan tentang tentang taklid. Nah. Nah, Allah taala alam mudah-mudahan bermanfaat. Sisa dua bab lagi kita akan menyelesaikan insyaallah taala kitab al-usul min ilmi al-usul. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa dan memohon kepada Allah semoga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua dimudahkan untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita amin ya rabbal alamin wallahu taala alam wa sallallahu wabarakatuh.